أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwan dan akhwat sekalian Rahimani wa rahimakumullah melanjutkan kajian kita yang tadi beberapa perkara yang banyak membantu seorang muslim maupun muslimah untuk selamat dari berbagai kejahatan fitnah baik itu fitnah syahwat maupun syubhat adalah yang pertama untuk dia wajib menempuh jalan sunnah jalannya hadis dan ulama hadis yaitu dengan membahas membaca mempelajari kitab-kitab hadis kitab-kitab sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dia pelajari terkhusus bab tentang fitnah, bagaimana Rasul mengingatkan umatnya agar berhati-hati, menjauh darinya, berlindung diri kepada Allah di sisi ini. Sehingga dia berilmu tentang fitnah. Dia bisa mengamalkan sunnah-sunnah yang dia ketahui tentang permasalahan itu. Dan dengan itu dia bisa berhati-hati dan selamat. Man khafa adlaj wa man adlaja balaghal manzil. Karena orang yang takut dia akan berjalan di malam hari bersembunyi-sembunyi dan dengan itu dia akan sampai ke tujuan dengan selamat. Tahu bagaimana kejahatan fitnah. Mengerti bagaimana Rasulnya mengingatkan tentang perkara fitnah itu. Dia pelajari, dikaji, dengan itu dia akan selamat. Dan walhamdulillah dari kenikmatan yang Allah berikan ke umat ini banyaknya kitab-kitab sunnah yang tercetak di masa ini yang dulu di masa-masa sebelumnya sulit untuk didapati. Tentunya kalau induk sunnah banyak Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan yang lain. Begitu pula kitab-kitab sunnah yang marwiyah yang dengan riwayat syariah ajuri Ibana Ibnu Batta, Sunnah Al-Lalikai dan yang lainnya banyak. Mutayasir itu mudah untuk didapati. Alhamdulillah. Yang kedua atau sebelum itu dengan membaca sunnah-sunnah ini, kita akan mendapati yang pertama bimbingan Rasul Zazalam yang begitu jelas bimbingan Rasul yang begitu gamblang, nyata, sebagaimana yang beliau sabdakan di riwayat Ibnu Majah, taraktukum ala mithlil baydha lailuha kanahariha la yazighu ba'di anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih terang malamnya seperti siangnya dan tidak akan menyimpang darinya kecuali orang akan binasa. Orang jika punya harta banyak dan dia safar, dia bawa bersamanya harta itu dalam perjalanan, apa yang dia lakukan untuk selamat hartanya? Yang pertama Yang dia lakukan Cari teman yang baik Membantu dia Untuk terjaganya harta ini Teman yang amanat Sehingga bisa dipercaya hartanya aman bersamanya kalau itu harta Tentunya agama jauh lebih penting dari itu. Cari teman yang baik. Cari teman yang saleh yang membantu kamu taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan menyelamatkan agamamu. Di dalam sunnah pula kita dapati bahwa orang yang ingin selamat pasti akan mencari jalan yang paling aman. Dan jalur sunnahlah berdasarkan wahyu yang paling aman. Kamu sekarang safar dari sini kemana entah misalnya ke Gorontalo sana atau kemana. Nah, kamu pelajari dulu jalan paling aman, jalur paling baik agar hartamu selamat. Enggak kemudian kamu nyoba-nyoba jalan yang kamu enggak tahu. Ini mungkin lebih cepat, ini mungkin begini. Bisa-bisa kamu dicegat di tengah jalan, dipalak. Yang ketiga, orang yang ingin selamat pula menjauh, menghindar dari segala jalan yang mengancam keselamatan dia dan hartanya. Apalagi kalau itu dikenali misalnya, oh jangan lewat kota itu, di situ banyak perampok, di situ banyak bajing lompat, di situ begini. Kamu menghindar tidak lewat situ. Cari jalan lain, aman. Demikian seseorang yang menginginkan keselamatan dia berkewajiban untuk mencari jalan baik dan menghindar dari jalan yang mengancam agamanya. Di sisi lain <clears throat> perlu adanya pemandu menunjukkan jalan, pembimbing dan dalam hal ini adalah a'immah para imam ulama yang memandu jalan kita untuk selamat di kehidupan dunia ini dari kejahatan fitnah, syahwat, syubhat. A'immah dan ulama sunnah Sebagai contoh <clears throat> Imam Abu Dawud As-Sijistani Rahimahullah Abu Dawud Sulaiman Ibn Ashad, As-Sijistani Sahibus Sunan yang Kalian tahu semua kitabnya Sunan Abu Dawud Beliau hidup <clears throat> Di masa fitnah itu Gencar-gencarnya Beliau murid dari Imam Ahmad Artinya melewati masa fitnah khulqul Quran Fitnah yang begitu dahsyat kita tahu. Yang karenanya sebagian ulama dipenjara, disiksa, sebagian yang lain dibunuh, termasuk Imam Ahmad dipenjara, disiksa luar biasa. Abu Dawud rahimahullah yang kemudian hari menjadi imam dari imam-imam ahlus sunnah Beliau lahir tahun 202 Hijriyah. Wafat tahun 275 Hijriyah. Maka beliau 73 tahun hidup usianya. Rahimahullah. Selama beliau hidup ini di sana ada fitnah tajahum Jahmiyah. Kuat. Termasuk khulkul Quran ada fitnahnya Jahmiyah. Mereka yang punya pendapat ini, Quran makhluk. Di sana ada fitnah Iktizal Mu'tazilah. Yang itu syubhat mengutamakan akal, logika daripada wahyu dan nas Quran serta hadis. Di masa itu pula banyak fitnah khawarij penentangan dan perlawanan terhadap pemerintah khalifah di masa itu pula fitnah banyak sudah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dan menyelamatkan orang yang ia kehendaki. Di masa fitnah begitu rame dan dahsyat-dahsyatnya. Kita perhatikan. Abu Dawud rahimahullah berjalan di atas sunnah. Sabat. Teguh dan istiqomah di atasnya semenjak beliau kecil. Semenjak mencium bau ilmu. Masih anak-anak. Ingusan istilahnya. Sudah di atas sunnah. Bagaimana tidak terdidik di keluarga yang sunnah. Ayahnya Ash'ad bin Ishaq termasuk perawi ulama bahkan termasuk murid Imam Hamad ibn Zaid, imam besar Hamad bin Zaid di masanya. Ayah Abu Dawud Ash'ad bin Ishaq murid Hamad Ibn Zaid. Kakaknya, saudara yang lebih tua, Muhammad Ibn Ash'ad, saudara Imam Abu Dawud. Juga termasuk perawi, peduli, pelajar, menuntut ilmu hadis, termasuk murid dari Imam Abul Walid at Dan termasuk murid dari murid-muridnya Syu'bah. Imam Amirul Mukminin fil hadis Syu'bah bin Al-Hajjaj. Ini cucu muridnya. Muhammad Ibn Ash'ab, kakaknya Abu Dawud. Al-Muhim ini menunjukkan ke kita keluarga ini keluarga sunnah. Bapak, kakak, dekat dengan lingkungan hadis, sibuk dengan ilmu hadis. Abu Dawud rahimahullah menuntut ilmu dari satu kota ke kota lain. Dari satu negeri ke negeri lain. Banyak. Beliau tawaf. Dari satu negeri ke negeri lain untuk belajar ilmu. Dari para syuyuh, masyai dan ulama yang ada di zaman itu. Nah, sampai kemudian beliau mendapati Baghdad, kotanya Imam Ahmad bin Hambal. Dan Baghdad memang di masa itu termasuk markas atau tujuan utama karena ada ulama besar di sana Ahmad bin Hambal. kesana Abu Dawud selain di situ juga ada Yahya bin Ma'in. Di situ juga ada Ali bin Madini, guru besar Bukhari. Ke situ Abu Dawud pun duduk belajar dan menimba ilmu di sana. Ketika beliau masuk, Imam Affan ibn Muslim as-Saffar meninggal. Sehingga Abu Dawud tidak sempat menimba ilmu darinya Affan Ibn Muslim As-Saffar Al-Muhim Abu Dawud masuk belajar ilmu dan menuntut kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah dan lama beliau bersama Imam Ahmad belajar ilmunya, belajar akhlak dan adabnya, sikap dan tindak tanduknya, belajar manhajnya dan segalanya, ibadahnya. Sampai-sampai dikatakan yusabbah Abu Dawud bi Ahmad fi dallihi wa samtih Abu Dawud sangat diserupakan dengan Ahmad ibn Hambal dalam gerak-geriknya, tindak tanduknya. Artinya orang kalau melihat Abu Dawud langsung ingat Imam Ahmad. Orang ini persis kayak Imam Ahmad. Mengingatkan kita kepada Imam Ahmad. Abu Dawud rahimahullah. Abu Dawud rahimahullah sangat mendapatkan manfaat dari kedekatannya kepada Imam Ahmad terutama di masa-masa fitnah tadi yang banyak bergejolak di alam Islam kuat matang keilmuan beliau di dalam bimbingan Imam Ahmad Maka beliau pun kemudian <clears throat> menulis kitab-kitab yang membantah kebid'ahan-kebid'ahan yang ada di masanya. Dekat dengan Baghdad, kota Basroh. Markasnya Kodaria Yang mengingkari takdir. Maka beliau Abu Dawud menulis kitabnya Arrot ala Ahlil Qadar. Abu Dawud banyak karyanya, bukan sekedar sunan Abu Dawud. Ini bantahan kepada Qadariyah. Selamat dari fitnah Qadariyah. Bahkan beliau bantah syubat-syubat mereka. tidak dekat, eh, tidak jauh pula dari Baghdad, tempat Abu Dawud, kota Haruro, markasnya Khawarij. Beliau tulis akhbar Khawarij. Akhbar Khawarij maksudnya riwayat-riwayat sunnah yang mencela dan menyebutkan kejelekan kaum Khawarij. Bawakanlah bola bantahan kepada mereka. Di situ pula tidak jauh dari Kufa. Kufa markasnya Rafidho, Syiah. Abu Daud tulis lagi kitab Fadailul Ansor. Keutamaan Ansor. Keutamaan para sahabat karena kita tahu ma'ruf dalam ajaran Syiah kebenciannya dan permusuhannya kepada para sahabat. Abu Daud bantah bagaimana kemuliaan sahabat di dalam Quran dan Sunnah, pujian-pujian Allah dan Rasulnya. Al-Muhim beliau selamat Allah selamatkan dari berbagai subhat-subhat ahlul bid'ah ini karena kedekatannya tentunya ba'dallah segalanya kedekatan beliau kepada Imam Ahmad bersama Imam Ahmad menyerupai Imam Ahmad mengikuti Imam Ahmad selamat yang lain banyak bergelimpangan ini terpengaruh khawarid ikut sama mereka yang ini terbawa kodaria menjadi kodaria, yang itu terbawa subhatnya nah Mu'tazila, Jahmiyah, wah Abu Dawud Allah selamatkan. Ada asbab sebab yang karenanya Allah selamatkan beliau. Kedekatannya dengan ulama sunnah betul-betul jujur, berjalan mengikuti dan meniru, bersuri toladan kepada mereka. Allah selamatkan. Bahkan beliau bantah penyimpangan-penyimpangan kelompok-kelompok sesat tadi. Abu Dawud. Makanya jalan keselamatan Apalagi ketika fitnah bergejolak, sedang memanas dan terus fitnah itu bergejolak. Ingatlah selalu sunnah. Dekatlah selalu dengan sunnah. Baca kitab-kitab sunnah, pelajari bersama para alim yang menerangkan padamu Bukhari, Muslim, Abu Daud dan kitab-kitab sunnah yang lain. Membaca untuk kamu faham, faham untuk kamu mengamalkan sehingga kamu bisa selamat terhindar dari kejahatan mereka. Yang ketiga adalah untuk kita dekat-dekat dengan ulama sunnah. Ulama hadis yang matang keilmuannya berjalan mengikuti langkah mereka. Adamul iftiat alaihim dan jangan mendahului mereka. Jangan berjalan sendiri. Dan betapa banyaknya golongan yang seperti ini kamu dapati fulan, fulan komentar ngomong, ini begini, begini. Kalau kamu tanya, ini omongan siapa? Dari mana kamu dapat? Ulama ada, masyaih ada, ada Syekh Robi, ada Syekh Obet, ada Syekh Muhammad, Syekh Bukhari. Siapa yang kamu ambil, yang kamu tiru? Panutanmu siapa? Omongan siapa yang kamu dapati ini dari mana? Gak ada. Entah dari mana dia dapatnya. Sebab untuk orang selamat ikuti para ulama. Jalan di belakang mereka. Barokah. Selamat kamu. Hal itu Karena memang tidak setiap alim bisa kamu dengar. Tidak semua orang terlebih-lebih lagi bisa kamu ikuti. Tetapi orang-orang yang ma'ruf, keteguhannya di atas sunnah. Orang-orang yang ma'ruf, istiqomahnya di atas sunnah. Itu yang dia suarakan, itu yang dia perjuangkan. Membela al-haq, membantah yang batil, ma'ruf di atas perjuangan itu. Ini yang diikuti. Tidak semua orang. Bahkan lebih spesifik tidak semua alim bisa kamu dengar. Kita perhatikan ketika kisah diriwayatkan oleh Imam Al-Khalal Abu Bakar Al-Ibn Khalal dalam As-Sunnah ketika fuqaha Baghdad datang kepada Imam Ahmad Disebutkan di antara mereka nama-namanya Abu Bakar ibn Ubaid, Ibrahim bin Ali al madbahi Fadl ibn Asim. Ini semua fukaha di Baghdad. Kalimat ini fukaha Apa artinya? ulama. Disebut fukoha ketika orang itu tahu banyak tentang syariat. Paham ilmu-ilmu agama, kaidah-kaidah, usul yang dengannya mereka mampu untuk beristimbab, berdalil, kan nggak mudah. Dan mereka ahli fatwa. Mereka lah fukoha, namanya fukoha yaitu. Bukan orang sembarangan. Bukan awam, bukan jahil, fukoha. Ahli fikih, alim. Yang datang ke Imam Ahmad ini. Tadi beberapa nama mereka mereka sampaikan ke Imam Ahmad. Ya Aba Abdullah, hadzal amr qad tafaqama wa fasha. Wahai Abu Abdullah punya Imam Ahmad, perkara ini semakin hari semakin jadi. Semakin parah fitnah yang terjadi masalah kholqul Quran karena tiap hari memang ditangkap ulama ini, ditangkap ulama itu, disiksa, dipenjara, sebagiannya dibunuh. Kalau nggak mau mengatakan Quran makhluk. Belum lagi kemungkaran-kemungkaran yang lain yang terjadi. Maka kata mereka ini nggak bisa didiamkan. Perkara ini mungkar. Semakin hari semakin jadi. Kata Imam Ahmad, "Fama turidun?" Lalu apa yang kalian mau inginkan? Kalian mau apa? Mereka jawab, kami datang mengajakmu bermusyawarah, minta pendapatmu untuk kita tentunya tidak ridho dengan kepemerintahan khalifah ini. Makmun. Atau yang berikutnya. Kita nggak bisa terima kekuasaan dia. Kita harus melawan. Ini tidak boleh ditaati pemerintah seperti ini. Ini fukoha yang bicara. ahli istimbat, ahli fikih, paham syariat, kawaid-kawaid, usul dan lain sebagainya. Dinasehati oleh Imam Ahmad. Alaikum binukrati bikulubikum. Ingkari oleh kalian dengan kolbu kalian. Apa yang terjadi ini? Ingkari dengan hati kalian. La takhla'u dan min ta'ah. Adapun keluar dari kekuasaannya, jangan. Tidak boleh. Kalian lepas tangan. Tidak mau taat kepada khalifah. La tasukku asal muslimin. Jangan kamu patahkan Jangan kamu pecah tongkatnya kaum muslimin. Artinya akan terjadi pertikaian, pertumpahan darah antara kamu dengan pemerintah. Jangan. La tasfiku dima'akum wa dima'al muslimina ma'akum. Jangan kamu tumpahkan darah kamu Jangan kamu tumpahkan darah muslimin yang bersamamu yang terprovokasi olehmu, jangan. Jaga darah mereka, nyawa mereka. Unduru fi akibati amrikum. Pertimbangkan jauh-jauh. Matang-matang pertimbangkan hasil ulah kalian ini kalau kalian mau ngelawan wasbiru hatta yastarih bar au yustarah min fajir sabarlah kalian sampai orang yang baik itu tenang atau mereka ditenangkan dari orang yang fajir sabar itu yang Imam Ahmad nasihatkan kepada mereka beliau pun katakan Hada khilaful athar Alati umirna fiha bis sabar. Ini yang kalian mau lakukan menyalai athar. menyalai riwayat yang memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemerintah yang zalim, melakukan kemungkaran, kita disuruh sabar. Selama mereka sholat, selama ini. kita sudah sabar. Bagaimana kalian mau melawan? Itu menyalahi asar. Itu menyalahi sunnah. Demikian Imam Ahmad menasehatkan kepada fukoha Baghdad yang ada di zamannya lihat yang menjadi syahid pelajaran bagi kita di sini fuqaha Baghdad Padahal kamu saja, kita semua, yang baru kita belajar sunnah. Ya. Faham. Mengerti kalau melawan pemerintah tidak boleh. Menentang pemerintah haram, menyalahi sunnah, kita faham. Alhamdulillah. Masa fuqaha Baghdad nggak faham? Apalagi mereka fuqaha alim tahu kaidah-kaidah, tahu usul, paham syariat, bahkan mereka ahli istimbat, ahli dalam pendalilan dan ahli fatwa mereka. Kif nggak tahu, itulah fitnah. Fitnah membuat orang labil, goyah, goncang. Padahal ilmu ada padanya fitnah. Ketika fitnah terjadi, entah kemana ilmu yang selama ini ada padanya. Seperti lenyap, seperti hilang. Larut dalam fitnah, terbawa. Ketika fitnah terjadi, akal dan pikiran orang bisa toish Toish itu tidak terkontrol. Tidak teratur sudah. Dia mau bicara apa? Dia mau bersikap bagaimana? Apa yang keluar dari lisannya? Wallahu a'lam, dia sendiri nggak nggak sadar mungkin. nggak terkontrol. Ngawur sudah. Labil orang goyah bingung. Di satu sisi dahsyatnya fitnah, di sisi lain pengaruh yang begitu kuat, perasaannya, emosinya, pribadinya, syaitonnya, pembisiknya. Ini banyak sudah pengaruh sekian banyak. Orang jadi goyah labil. Sehingga kamu terkaget-kaget. Tidak percaya Fulan bisa berkata begitu. Fulan bisa melakukan itu. Haji. Aneh. Padahal yang kita tahu dia Masya Allah. Sebentar dia pernah bicara begini-begini. Bagus dia begini. Sekarang bisa. Fitnah. Ketika masa-masa fitnah sudah. Gak karuan. hilang sudah apa yang pernah dia pelajari hilang sudah ketegarannya hilang keistikomahannya bahkan akal pikiran dan fitrahnya ngawur sudah yakni fukoha yang dihadapi Imam Ahmad yang datang ke Imam Ahmad ngajak Imam Ahmad untuk ngelawan pemerintah bayangkan fukoha ahli fikih ahli istimbat ahli fatwa ngerti kaidah ahli usul itu fukoha supaya kita paham fukoha bukan orang sembarangan kok bisanya ya itulah fitnah bisa diaduk orang tidak tahu jadi apa. Oleh fitnah. Jadi rusak nggak karuan. Yang selamat beberapa orang yang memang Allah pilih untuk menjaga agamanya. rosihin, fil ilm. Ulama-ulama a'immah yang memang mereka matang kokoh di atas ilmu, di atas sunnah, terjaga agama dengan adanya mereka. Allah berikan taufik kepada umat ini melalui para ulama-ulama seperti Imam Ahmad. Enggak semua bisa kamu dengar. Enggak semua bisa kamu turuti apalagi di masa fitnah. Hmm. Bahkan gak semua alim bahkan. Terbukti banyak yang labil. Banyak yang goyah. Di masa-masa fitnah amya somma amya fitnah buta tidak tampak padanya kebenaran Somak tuli. Tidak terdengar padanya kebenaran. Gaduh dan rame kamu teriak-teriak. Awas, awas, awas. nggak terdengar sudah. Kamu nggak digubris. Nggak ada yang mau dengar kamu. Gelap, buta, orang nggak nampak mana yang benar, mana yang salah. Dahsyat fitnah barakallahu fi. Pengaruhnya begitu kuat. Lihat Allah selamatkan Abu Dawud. Karena kedekatannya dengan Imam Ahmad. Di masa Fukoha, Baghdad, seperti itu. Abu Dawud berjalan bersama Imam Ahmad. Sosok yang tegar, sosok yang istiqomah, Allah selamatkan dari berbagai macam fitnah, dari begitu dahsyatnya syubhat yang ada di masa itu. Nah, tidak semua orang boleh berbicara di masa-masa itu ketika fitnah. Wong perkara dunia saja nggak semuanya kan ada spesialisnya sendiri-sendiri kan? Iya toh? Kamu sekarang sakit. Sakit apa? Sakit apa misalnya? Sakit paru-paru kah? Jantung kah? Nah. Mau ke dokter umum? Nggak mau kamu. Cari dokter spesialis, spesialis di bidangnya. Ahli di bidang itu, spesialis jantung. Yang ini spesialis paru-paru, spesialis internis, dan semisalnya. Ada bidangnya masing-masing. Ahli di bidang itu, tak khusus Dan kamu ketika itu nggak mau dengar dari sembarangan orang, walaupun dia dokter. Oh nggak apa-apa, anu kamu kasih obat ini nggak mau kamu, karena kamu tahu bukan ahlinya dia. Dia dokter tapi dokter umum misalnya. Itu urusan dunia. Paling-paling kalau kamu ngawur dengar omongan sembarangan, paling-palingnya mati. Itu urusan dunia saja kan mati selesai. Hmm. Nah ini urusan surga dan nerakamu. Ada ahlinya. Gak semua orang bisa berbicara. Gak semua orang bisa didengar di masa fitnah. Banyak yang gak karuan, banyak yang jungkir balik dan ngawur. menyalai as-sunnah, menyalahi yang ada di dalam syariah, dalam manhaj yang hak ini. Oleh sebab itu, Hendaknya setiap kita lebih berhati-hati memasang telinga lebih berhati-hati memasang mata untuk tahu siapa yang pantas dia dengar untuk tahu siapa yang pantas dia lihat, dia baca tulisannya atau dia dengar siapa yang pantas. Gak semua orang bisa kamu lihat, gak semua orang bisa kamu dengar kalau kamu ingin selamat. Orang ingin keselamatan tapi tidak menempuh jalan keselamatan, yang nggak akan selamat dia jangan harap. Dia tidak menempuh jalan yang benar. Tarjun najat walam tasluk masalikaha innas safinata la tamshi ala yabasi. Penyair bilang, kamu menginginkan keselamatan tetapi kamu tidak mau menempuh jalannya yang benar, yang nggak akan bisa sebagaimana kapal tidak akan bisa jalan di kekeringan di di tanah kering begini mana bisa dia jalan kapal bisa jalan kalau dia taruh di air dia di tanah ini kamu paksa jalan kamu Tekan kenot paling tinggi, kecepatan. nggak bisa jalan dia, di kering tidak ada air. Bukan jalannya. nggak seharusnya dia di situ. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. mereka di dalam menyebarluaskan fitnah tentunya banyak syubhat yang diusung dan diangkat oleh mereka karena waktu mungkin kita ringkas beberapa darinya antara lain pernyataan mereka bahwa jarh wa ta'dil dalam hal ini tahdir para ulama itu ghairu mulzim bahwa pentahdiran seorang alim itu tidak mengikat. Artinya dia nggak harus ambil perkataan seorang alim ketika berbicara dan mentahdir fulan atau kelompok fulana. Nggak harus, dia nggak terikat, tidak merasa terikat untuk mengikuti fatwa tersebut. Dia merasa bebas mau dia ambil mau tidak dan orang tidak bisa dipaksakan. Atau terkadang bahasa lain mereka jarwa wa ta'dil itu perkara ijtihad. Tahdiran para ulama itu ijtihad mereka. Ya namanya ijtihad. Bisa benar, bisa salah. Itu yang mereka maukan. Kamu tidak bisa dipaksa untuk mengambil apa yang saya utarakan. Sebagaimana saya tidak bisa dipaksa mengambil apa yang kamu utarakan. Karena kamu ataupun saya tidak turun kepada kita wahyu. Yang kemudian bisa mengikat dan mengharuskan untuk diikuti. Itu syubhat mereka. Subhat mereka ini kalau diamati dan dipelajari dari penjelasan para ulama kita tentu subhat ini subhat yang batil tidak ada benarnya mereka selalu berusaha untuk mementahkan tahdiran para ulama dan masyaih kita dengan berbagai macam subhat, dengan berbagai macam cara yang mereka usung untuk menolak intinya nasihat hak yang ulama sampaikan kepada mereka. Para ulama kita menjelaskan bahwasanya para ulama para ulama salaf mereka mengilzam, mengharuskan. Ketika jarah itu memang mufassar, mubayyan, sebutkan sebabnya ini itu. Kenapa? Karenanya fulan dijarah, di ditahdir. Contoh Ibn Abi Hatim dalam Muqaddimah Jarwa Ta'adil menyebutkan dari Abdul Aziz Al-Uwaisi ketika Ismail ibn Abi Uwais mendatangi Husain bin Abdullah ibn Dhamirah Ismail ibn Abi Uwais mendatangi Husain bin Abdullah bin Dhamirah terdengar itu oleh Imam Malik kalau Ismail mendatangi Husain. Maka oleh Imam Malik diboykot, dihajar selama 40 hari. Kata Abu Muhammad rahimahullah, dihajar oleh Imam Malik karena Imam Malik tidak meridhoi perilaku seperti itu. Ismail datang ke Husain, orang yang dijarah oleh Imam Malik. Kenapa dihajar 40 hari? Kenapa Imam Malik menghajar Ismail 40 hari? Pertanyaan. Kalau memang perkaranya tidak mengilzam, tidak mengikat dan mengharuskan, ngapain dihajar? Ya terserah wahai Imam Malik. Jangan paksa orang mengambil istihadmu. Kamu kan bukan Rasul. Kan tidak turun wahyu kepada Imam Malik. Kenapa kok memaksa terbukti dihajar Ismail 40 malam. 40 malam, 40 hari tidak disapa oleh Imam Malik. Siapa yang benar? Cecunguk yang tidak mengerti jarwa ta'adil, bukan wahyu, tidak bisa memaksa saya, tidak memaksa kamu. Ini atau aimah seperti Malik ibnu Anas, tentunya nastagfirullah bukan tempat untuk mukorona bukan bukan tempatnya untuk diadu dan ditimbang siapa malik siapa dia. Tapi untuk kita paham dan kita tahu murahannya dan sampah sobat-sobat mereka itu. Gak ada nilainya sama sekali. Ini Imam Darul Hijrah Malik Ibnu Anas rahimahullah Demikian pula ketika Abu Dawud tanya kepada Imam Ahmad, aku mendapati seorang ahlu sunnah bersama ahlul bid'ah. Apa aku tinggalkan? Tidak aku ambil darinya. Ataukah kemudian aku sampaikan kepadanya bahwa fulan yang bersamanya itu ahlul bid'ah tidak bisa didekati. Kata Imam Ahmad, sampaikan padanya. Kalau fulan yang bersamanya mungkin dia belum tahu atau samar baginya kalau dia itu jelek, mubtadi hizbi begini-begini. Kalau dia dengar, ya alhamdulillah kata Imam Ahmad. Wa illa al bihi. Tapi kalau nggak mau dengar nasihatmu, sertakan bersamanya. Anggap dia seperti mereka. Tinggalkan sudah. Ini Imam Ahmad Ibn Hambal sebagaimana di Manakib Ahmad Ibnu Jauzi dan Tabaqat Hanabila Imam Ahmad rahimahullah. Nah. Lain lagi, yang ketiga, Ishak bin Ibrahim menyebutkan Imam Ahmad berkata, "Akhzallah al-Karabisi." Semoga Allah hinakan al Karobisi seorang mubtadi di zamannya la yujalas wa la yukallam tidak boleh diajak bergaul duduk dengannya wala yukallam tidak boleh diajak bicara al-karabisi wala tuktab kutubuh bahkan tidak boleh kamu menulis kitab-kitabnya menukil darinya wala tujalis man yujalisu dan bahkan nggak hanya itu Jangan kamu duduk, jangan kamu bergaul dengan orang yang bergaul dengan karobisi. Ahmad ibn Hambal. Masya Allah. Bukan wahyu turun kepada Imam Ahmad. Ngapain seperti ini Imam Ahmad? Mengharuskan. Kenapa orang dituntut jangan gaul dengan orang yang gaul dengan karobisi? Ya Ahmad, bukan wahyu turun padamu. Kenapa memaksa orang jangan duduk dengan orang yang duduk kepada karobisi? Kenapa memaksa orang bahasa mereka memaksa? Kita pakai bahasa mereka. Hah? Istihad tidak bisa dipaksakan. Pendapat Imam Ahmad mau diambil, mau tidak diambil, terserah. Tidak mulzim, tidak memaksa, tidak mengikat. Begitu. Kenapa Imam Ahmad katakan jangan duduk dengan orang duduk dengan karobisi? Kalau perkaranya istihad, kalau seandainya istihad, Imam Ahmad akan katakan, ya menurut aku karobisi jelek orangnya, mubtadi, Menurut aku jangan duduk dengannya. Tapi kalau ada yang duduk ya biarkan itu istihad dia. Mungkin dia punya penilaian lain. Kan akan begitu. Tapi lihat kencengnya Imam Ahmad. Kencang begini nggak ada. Lemah lembek. Hmm. Jangan duduk dengan karobisi. Allah hinakan karobisi. Jangan gaul dengan karobisi, jangan duduk, jangan datang di majelisnya, jangan duduk dengan orang yang duduk dengan karobisi. Tidak mengikat. Bukan wahyu turun kepada Imam Ahmad. Ya, akhi syubhat subhanallah. Entah mereka sadar atau tidak, kalau ini dipakai dan difahami kan akan menghantam para ulama menghantam para aima. Akhirnya salah semua aima Islam. Malik salah, Ahmad salah, keliru, mengilzam, mengharuskan, memaksa orang padahal itu ijtihad dan lain sebagainya. Salah semua imam-imam ulama Islam. Yang benar kamu orang kemarin sore yang juga baru mengerti alif bakta. Kaidah, kaidah. Wow. Kita belajar jarwa ta'dil. Setiap hari kita pelajari jarwa ta'dil. Kita pakai, kita belajar ilmu mustola. Itu semua jarwa ta'dil. Setiap hari kita bicara fulanu sururi ikhwanu ini itu. Nah, Masya Allah. Tetapi permasalahannya, siapa yang berhak untuk dijarah dengan siapa yang tidak berhak dijarah? Ya subhanallah. Tanyakan pada dirimu sendiri dan teman-temanmu yang dekat denganmu siapa yang berhak dijarah Siapa pula yang tidak berhak dijarah? Apakah rebutan aset berhak untuk menjarah saudaramu? Hanya sekedar rebutan aset. Hanya karena perebutan perselisihan masalah dana bos berhak kamu menjarah saudaramu. Tidak bertegur sapa. Saling bersetru. Tidak mau sholat bahkan. Di masjid di depan rumahnya. Ya, harus jalan ke sana jauh. Ini agama Islam seperti ini, sunnah. Wahyu turun padamu. Ya akhi masjid di depan rumahmu. Kamu tinggalkan, kamu putar ke sana. Berhak dijarah. Berhaka orang ini kamu hajar. Salah apa dia? Sudah pantaskah sampai tingkatan kamu nggak boleh masuk di masjid situ? Batal sholatmu. Nggak boleh sholat di situ. Hanya karena urusan perselisihan dana bos, hanya rebutan masalah aset, entah itu yayasan, entah itu mahat, entah itu apa. Ismin bin hada Agama apa ini? Ajaran dari mana? Ulama siapa yang menasehatkan? Alim siapa yang berbicara? Siapa yang kamu ikuti? Siapa panutanmu? Barakallahu fiqh agar orang melek, terbuka telinganya, sadar siapa dia selama ini. Rahimallah mra'an arafa qadra nafsi. Allah merahmati orang yang tahu kapasitas dirinya barakallahu fi. Jangan memaksakan apa yang di luar kapasitas dirimu. Contoh banyak. Imam Soleh ibn Imam Ahmad, anak Imam Ahmad, menyebutkan ke riwayat di Manakib Ahmad juga Ibnu Jauzi, ketika Al-Hizami datang kepada ayahku, kepada Imam Ahmad. Al-Hizami ingin datang menjenguk atau menemui Imam Ahmad. Sebelumnya Al-Hizami didapati datang ke Ibn Abi Duat dan kita tahu Ibn Abi Duat tokoh dolal, imamud dolalah. Nasallallahu al-afiyah. Tokoh kesesatan yang karenanya Imam Ahmad disiksa dan beberapa ulama sunnah dibunuh karenanya. Maksa orang mengatakan Quran makhluk. Al-Muhim. Al-Hizami sempat datang ke Ibn Abi Duat dan didengar itu oleh Imam Ahmad. Keluar Imam Ahmad semula nggak tahu siapa yang datang. Keluar, begitu dibuka pintu, Imam Ahmad melihat yang datang adalah Hizami, ditutup pintunya oleh Imam Ahmad. Tutup tinggal masuk, nggak mau ditemui oleh Imam Ahmad. Karena diketahui Al-Hizami datang kepada Ibn Abi Duat. Tidak mengikat Imam Ahmad. Kalau istihad kenapa kamu tolak orang? Wahai Ahmad. Salah Imam Ahmad. Padahal perkara istihad tidak mengharuskan orang mengharuskan ini bisa diterima bisa tidak. Faya subhanallah. Dan masih banyak lagi para a'immah dan para ulama Islam yang membicarakan perkara ini. Jam berapa ada? Hah? 20 menit lagi. Uh, seperti yang Syekh Rabi Habibullah sebutkan bahwa perkara jarh wa ta'dil adalah akhbar, bukan ijtihad. Berita, informasi dari seorang alim yang tahu hujjah, tahu bukti. Yang itu harus diterima oleh umat. Ketika alim itu ma'ruf keilmuannya. Ma'ruf mengerti tentang jarh wa ta'dil sebagai bentuk nasihat yang mereka sampaikan kepada umat ini. Makanya apa yang mereka dengan dengungkan bahwa kita berusaha membenahi bukan merusak, kita berusaha membangun bukan hanya menjarah orang manhaj yang kita inginkan manhaj yang luas longgar, bisa masuk, bisa menerima sekian banyak orang, sekian banyak bisa diterima dan bisa dirangkul sebanyak mungkin. Nah, semua ini merupakan batil dan syubhat yang mereka propagandakan untuk membela-bela dan menutup-nutupi kebatilan ahlul bid'ah dan hizbiyin. Quran, sunnah penuh dengan dalil-dalil menjelaskan tentang jarwa ta'dil. Allah mencela Fir'aun, kaum Fir'aun kaum Nabi Nuh, kaum Hud, kaum Saleh, Quraisy, Abu Lahab dan beberapa yang lainnya banyak sekali. Begitu pula sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kif kemudian dikatakan jarwata adil itu merusak, menghancurkan. Sebagian mereka bahkan mengangkat di websitenya jarwata adil yang banyak merusak para pemuda. Banyak merusak dakwah. Subhanallah. Merusak dakwah merusak agama. Kalau itu diterapkan tanpa ilmu, tanpa bimbingan ulama, mungkin naam. Tapi kemudian kamu katakan secara mutlak, kamu sampaikan secara luas demikian merusak dakwah, merusak pemuda, siapa yang berbicara? Ulama mana? Alim mana, imam mana yang mencela jarwa ta'dil sampai seperti itu? di dalam <clears throat> perkara uh, tahdir atau jarah dari seorang alim Imam Auza'i menasehatkan kepada umat ini Ittaqullah ma'syaral muslimin waqbalu nushan nasihin. Wahai muslimin, terima nasihat orang yang menasehati kalian. Kalian itu dinasehati oleh seorang alim, seorang imam, ma'ruf keimamahannya, keilmuannya, terima nasihatnya. Jangan kamu putar-putar, jangan kamu pusing, sibuk sana kemari. Nah, kamu permainkan dan kamu jadikan itu sebagai bahan olahan. Ujung-ujungnya jadi mentah. Apa yang nasihat yang diberikan oleh para ulama itu dan itu yang dia maukan. Mentah, tertolak. Hmm atau hanya karena tazkiyat? Hanya karena pujian. Kalaupun itu pujian. Baru seorang alim anu memuji begini. Dibilang syekh. Kepada syekh. Fulan bin Fulan al-Fulani. Nah. Hadrah, fadilah, syekh begini begitu. Nah, yang bilang itu pujian siapa tazkiyah? Syekh Shalal Fauzan hafizahullah Ketika ditanya apa setiap orang yang datang ke anda itu berarti tazkiyah bagi dia dari anda. Kata Syekh, lah. Sama sekali tidak. Berapa banyak orang yang datang ke beliau. Hmm, beliau nasihati, beliau bimbing, tanya, beliau jawab. Yang datangnya diterima oleh beliau. Tidak berarti itu menjadi tazkiyah baginya. Yahya Hajuri, beberapa yang lain datang kepada beliau. Beliau tolak kalau itu sebagai bentuk tazkiyah baginya. Kadang orang subhanallah hanya tergiur dengan kata-kata syekh, disyekhkan. Di tulisannya atau di suaranya disebut syekh fulan. Wah bangga, besar kepalanya. Kata Syekh Muhammad bin Hadi, Habibullah orang Arab, kalau kamu ke Arab sana, Badui, Azakumullah kalau mereka mengembalakan himar, keledai, kadang keledai ini apa istilahnya? Berontak, nggak mau jalan. Dikasih beban di punggungnya, nggak mau. Ya keluar apa berontaknya begitu, kadang mau, kadang nggak mau begitu. Suruh jalan nggak mau jalan, dicambuk begini ya tetap nggak mau jalan. Nah, karena kesal, karena ini orang-orang Arab itu biasa sehari-hari dia katakan, Ya Allah, Ya Syekh, imsi. Ya Syekh, imsi. Dan itu biasa di mereka. Kata dikatakan Syekh olehnya. Maka jangan kamu tergiur hanya dikatakan Syekh, Ufien, terangkat terbombong tinggi karena disebut Syekh dirinya. Ya hatta himar Sheikhkan. Belum tentu itu menjadi tazkiyah. Jangan kau anggap itu sebagai rekomendasi. Rekomendasi babnya lain. Ada tersendiri. Jelas-jelas seorang alim mengatakan, Fulan bin Fulan saya tahu. Murid saya, dia punya ilmu, adabnya tinggi, manhajnya bagus, begini-begini. Aku menyarankan untuk belajar ilmu darinya dan semisal itu. Itu tazkiyah. Itu rekomendasi. Hanya kita katakan syekh, subhanallah. Jangan kau salah paham. Barakallahu fi. Hmm. Makanya kata Syekh Robi, orang yang jelas-jelas kesalahannya yang eh, jelas-jelas eh, penyimpangannya seperti Abdul Hasan Al-Ma'ribi, Ali Hasan Al-Halabi dan yang semisalnya yang telah dibantah subat-subatnya oleh para ulama mereka berbicara di atas ilmu hujjah tidak bisa dan tidak ada gunanya. Kalaupun orang mentazkiyah. Memberi rekomendasi kepadanya. Kalaupun seandainya Ahmad ibnu Hambal merekomendasi. Tertolak rekomendasinya. <coughs> Tidak bisa diterima. Yakin di depan matamu kesalahan. Kamu tahu, kamu faham, ini penyimpangan, ini salah. Subhat terbantah dengan hujah begini. Ini semua nggak kamu anggap, kamu tutup mata. Kenapa? Syekh Fulan mentazkiah, menyebut dirinya sebagai syekh. Selesai perkara. Bukan demikian didudukkan. Yang berilmu, yang punya ilmu. Dalam bab ini, dia hujah bagi yang tidak berilmu. Hmm. Dia yang diterima, dia yang diambil pendapatnya. Dan itu kaidah di kalangan ulama ma'ruf. Hmm. Banyak contoh yang uh, ulama sebutkan dalam hal ini hanya saja karena waktu kita terbatas, kita sebutkan bentuk-bentuk ringkasnya saja. Termasuk subhat mereka pula bahwa mengumpulkan, mencari-cari kesalahan seorang da'i terutama seorang dai, seorang alim itu bukan mandat ahlus sunnah. Dikumpulkan, disatukan di satu kitab atau kaset kemudian dibantah. Itu menyalahi mandat ahlus sunnah dan ini suara Ibrahim Ruhaili yang dibangga-banggakan oleh sebagian orang jahil. Itu bukan nasihat. Itu nasihat ketika ditanyakan kepada Syekh Shalal Fauzan, Hafizahullah Ta'ala, kata Syekh Fauzan, kalau yang diinginkan adalah nasihat bagi umat, agar tidak mengikuti kesalahan orang itu, itu nasihat dan itu wajib bagi umat. Semoga Allah balas kebaikan yang melakukan itu. Tidak mengapa bahkan itu yang harus dikumpulkan dari tulisan-tulisan dia, dari kitabnya atau itu kaset-kaset dia kesalahan-kesalahannya dikumpulkan, dan dibantah secara ilmiah ini salah begini begini. Al Ruhaili Ibrahim Ruhaili dan yang bersamanya menganggap ini bukan nasihat, ini mencela orang, ini memburukkan kehormatan orang, haram nggak boleh, bukan mandat salaf dan sepakat ulama menolak. Ulama yang mana yang Syekh Fauzan, Syekh Robi, Syekh Ubaid, dan masyahir berbicara. Itu nasihat. Tujuan kita selama tujuan orang adalah menasehati agar dia tidak diikuti oleh yang lain. Makanya kata Yusuf bin Asbat rahimahullah ketika berbicara dan dikatakan Anda nggak takut itu riba. Kata Yusuf bin Asbat, "Eh, aku lebih rahmat daripada orang tua mereka. Aku lebih kasih sayang." Orang tua mereka paling menginginkan makan minum mereka. Aku dengan ini bernasehat agar kesalahannya tidak diikuti orang lain. Agar dia tidak memikul dosa dia dan dosa orang yang mengikuti dia. Semakin menumpuk dosanya. Dengan dibantah, dengan dibicarakan seperti itu, disampaikan ke orang agar dia tidak menumpuk, tidak membawa banyak dosa, itu rahmat kebaikan baginya. Yang orang tuanya saja belum tentu bisa memberikan itu padanya. Ulama sunnah. Rahmat kepada manusia. Tapi manusia yang tidak mau faham. Begitu pula subhat mereka bahwa untuk jarah, untuk tahdir, itu harus iktina, orang harus puas. Kalau nggak puas berarti itu nggak ada manfaatnya. Artinya puas orang yang kamu bantah merasa puas, merasa ya memang saya salah, mengaku keliru. Nah, kalau dia nggak merasa puas, tidak merasa bersalah, nggak ada gunanya bantahan kamu kepadanya. Ini juga syubhat batin yang menyalahi aimah kita dan para ulama kita. Begitu pula yang sering didengung-dengungkan oleh mereka bahwa sebelum nasihat atau sebelum mentahdir, sebelum ber menjara orang itu harus ada nasihat terlebih dahulu. Kalau nggak ada nasihat nggak boleh kamu membicarakannya. Atau sebaliknya kamu dikatakan, kamu sudah menasehati. Sudah kamu ingatkan kok keburu-buru kemudian kamu membantahnya. Ini juga batil. Nah, Menyalai sunnah dan a'imah. Nah, Taib Aisyah meriwayatkan satu contoh saja. Ketika Hindun bintu Utbah, istri Abu Sufyan, datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan, wahai Rasulullah suamiku Abu Sufyan pelit. Aduan suami istri. Dia nggak ngasih harta yang cukup bagiku. Padahal dia punya uang. Maka Rasulullah katakan apa kepada Hindun? Ambil harta untukmu dan anakmu secukupnya dari suamimu tanpa izin. Boleh. Asyahid yang kita inginkan di dalam hadis, hadis di Bukhari Muslim. Kenapa Rasulullah berhukum begitu? Kenapa nggak nasihati dulu Abu Sufyan? Sebentar Hindun. Ini berita darimu saya klarifikasi dulu. Sebentar, saya mau panggil itu Abu Sufyan. Sebentar saya kitab nasihati untuk kemudian kita tahu benar atau tidak nanti kita bicara. langsung Rasul jawab. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Siapa yang menuduh Rasulullah SAW tidak adil? Kenapa tidak bernasehat dulu kepada Abu Sufyan? Langsung diputuskan oleh Rasul. Ambil harta suamimu untukmu dan anakmu secukupnya di tempat. Tidak ada nasihat terlebih dahulu. Nggak harus. Karena mereka menuntut harus. Antum sudah nasihati. Kalau belum nasihati, jangan mi. Jangan kau bantah, jangan kau tahdir. Dan sementara kita belum memberi nasihat, memberi bicara dengannya. Nah, begitu pula Yahya ibn Ya'mur dan Abdurrahman atau Humaid bin Abdurrahman al-Himyari ketika datang menyampaikan kepada Abdullah bin Umar tentang Ma'bad al-Juhani yang mengingkari takdir. Hadis di Muslim. Baik. Apa yang Ibn Umar katakan kalau kamu ketemu mereka katakan Ibn Umar berlepas diri. Mereka berlepas diri dari Ibn Umar. Mereka kalau berinfak satu gunung utmas tidak akan Allah terima sama mereka mengingkari mengimani takdir. Ibn Umar mengingkari Ma'bad al-Juhani. Berlepas diri darinya. Kenapa Ibnu Umar nggak temui dulu Ma'bad juhani Sebentar saya tak temui, biar saya panggil, biar saya nasihati, baru nanti saya langsung di tempat dihukumi oleh Ibnu Umar. Yang mungkar, mungkar. Kamu katakan ini mungkar, kamu tahdir, kamu bantah sesuai ilmu syariat. Nah. Akhir semuanya ketika mereka berbicara tanpa ilmu, tanpa sunnah, gak jujur, mengaku dirinya ahlu sunnah, mengaku dirinya salafi, nggak jujur. Terbukti bukan ulama yang dia ikuti, bukan sunnah yang dia ikuti. Barakallahu fiik. Karena waktu kita terbatas, mudah-mudahan yang tersampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu taala alam sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah